Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada tamu agung nih, Mas Fuad ini, Ustadz Fuad, Masya Allah. Jenengan kalau lihat di triji, ya. Sama Ustadz Hariri. Tarikahnya Ustadz Hariri kan rambutnya kudu gondrong. <laughs> Jadi beliau ini juga dakwah. Masya Allah. Dan kebetulan berapa sebulan yang lalu kurang lebih WhatsApp saya, Habib saya kepingin nikah di Solo. <laughs> Nikah bulan Ramadan saya siap ma ya bismillah. Nanti malam ini beliau ingin nikah. Nanti habis kita berdah sedikit. Ingin menikah di sini yang alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan pernikahan yang akan membawa berkah. Pernikahan yang akan membawa keturunan soleh solehah, sehat sempurna dunia wal akhirah. Ya insyaallah, insyaallah mudah-mudahan. Rotinya dibagi. Mungkin mau kademen oleh nek roti ini hilang. Ayah. Ah, Ora tanggap kowe. Kowe iki nek kono ning jero gor mangan dhewe-dhewe. <laughs> Bismillah ya bismillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء أشالت مع العقبان وار

ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولاي كأنما الدين ضيف حل ساعتهم في كل من إلى لحم العدا قرمي مولاي يجر بحر خميس فوق سابعة ترمي بموج من الأبطال ملتقمي مولاي من كل منتجب لله محتسب

من بعد غربتها موصولة رحمي مولاي صلي مكفولة أبدا منهم بخير أبين وخير باعل فلم تيتم ولا تهوي مولاي هم الجبال فسل عنهم صادمهم ما دارها منهم في كل قدمي مولا واسأل حنينا واسأل بدرا واسأل أحدا فصول عتف لهم أدهى من وخمي مولايا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وحن الكرام يا مولاي صل وسلم إيمان الأبد على على حبيبك خير الأرض وأسل حنينا وأسل بدرا وأسل أعودا فوسول حياتفن لهم أدهى من الوخم يا مولاي وسلم دائما أبدا فيمي المسدير البيض حمرا بعد ما وردت من العيد كل مسود من الإمام مولا صلي وسلم دائما على على حبيبك خير الله ليس من خلقته نبي سمر الخط ما تركت أقلام حرف جسم غير منعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أبيك إليه من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متعيم يا ربي بي المصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعه الكرم يا مولاي صل وسلم ابدع على حبيبك ليهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم مسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Berhubung malam niki enten manten, kula mboten maos gosidah di bumar. Go dibuka gosidah kon istighfar kon niki kon ini sedih. <laughs> Tidak paham bahasa Jawa, paham sedikit paham ya. Biasanya kita ini membaca gosidahnya Habib Umar bin Sekaf yang isinya peringatan dan isinya istilahnya masalah istighfar, masalah kematian. Nah kalau ada kemanten kita baca gosidah itu kan kemantannya sedih. Jadi <laughs> akhirnya tidak bisa sahur. <laughs> kemanten waktu sahur kan enak. Kalau kemanten di waktu duhur ora iso apa-apa. Coguyu sing ana mudeng. <laughs> ya, alhamdulillah kita baca Yahanana, hadiah untuk Ustaz Fuad dan istri insyaallah, calon istri urung nikah insyaallah. ظهر الدين المؤيد كالجدهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا قص بالسمع المتاني وهوى لطق المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا ظهر الدين بظهور النبي أحمد بدبر النبي أحمد شمنانا بمحمد ذلك الفضل من الله Ya, nah, nah, bagikan yang kecil-kecil. Nah, ya, nah, ya, nah, nah, هيا هنانا صلوا على خير لنا المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموه يشفع لنا يوم الزحام يا هنانا يا هنانا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا

Hananana, ya Hananana. kesemangatan Habibie ya alhamdulillah ini khusus untuk ibu-ibu dapat lima ribuan hmm. ibu-ibu tak sing lanang ngerasa ya ibu-ibu kasih lima ribuan sing lanange golek dhewe mbok-mbok Sing ibu-ibu kan disetori. Allahumma nular tadi 5 miliar. Eh, sing utang iso bayar. Aji. Enggak kuat yang yang masalah berbuana. Iya, Dia dikumpul di situ enggak berdua sama ini saya duduk situ. Kita nikah di situ. Ya. Nah, bismillah. Ini. Nampak kita ya. Ini akan kita jalankan pernikahan dulu habis itu nanti baru kita baca kitab. Baiknya satu lagi bisa sampai situ. 还有第三。 Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habibana, saya mewakilkan ke kepada Habib Syekh Abdul Qadir untuk menikahkan putri saya yang bernama Milawati binti Wahyu kepada Puad Ginan Burhanuddin bin Kiai Burhanuddin almarhum dengan mas kawin mas 18 dunai Saya terima pernikahan perwakilannya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 kita semua akan menyaksikan bersama pernikahan Ananda Fuad Ginan Burhanuddin bin Kiai Haji Burhanuddin dengan Ananda Milawati binti Wahyu. Untuk selanjutnya saya sebagai pencatat dari KUA persilahkan kepada Bapak Ustadz atau mau langsung langsung oke. Okay. Alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan kita akan langsung saja karena tadi sudah diwakilkan untuk wali kepada Al-Ustad Al-Mukarram Habib Syekh Abdul Qadir. Kami persilahkan. Kita akan membaca khutbah dan nikah dulu. نوينا an نأتي بخطبة النكاح nikah ما نواه أهلنا ahluna ورجالنا وشيوخنا وأباؤنا صالحون الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس الشريف وإن أجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله المحمودي بنعمته المعبودي بقدرته المرهوب من عذابه وسدرته المطاعي سلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته وقدرته جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم به الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب Amma ba'du fa innal umura kullaha biyadillah yakdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid la muaqiba li hukmih wa la radda li qada'ih wa la muqaddima lima akhar wa la muakhira lima qaddam wa la yastami'u ithnani wa la yaftariqan illa bi qada'in wa qadar wa kitabin min Allah qad sabaq thumma innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونعوذ min من anfusina, wa وسيئات أعمالنا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 إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وحرم السفاح وأوعد عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله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 Faman raghiba an sunnati falaysa minni. An nikahu sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Tolong diikuti bersama-sama. Kulu jami'an bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam. Ala rasulillah. Sayyidina Muhammad. Ibni Abdillah. صلى الله عليه وآله وسلم أستغفر الله أستغفر الله من ترك الصلاة من ترك الصلاة ومن التقصير في الصلاة ومن التقصير في الصلاة أستغفر الله أستغفر الله من ترك الزكاة من ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة أستغفر الله أستغفر الله من ظلم الخط من ظلم العقل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه قولوا جميعا تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهدى أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله يا فؤاد جنان برهان الدين بن كي هجي برهان الدين zawajtuka maktubataka milawati binti wahyu uzawijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan ya fuad ginan burhanuddin bin ki haji burhanuddin uzawijuka ala ma Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan ya fuad ginan burhanuddin bin ki haji zawajtuka wa ankahtuka maktubataka Mila, Milawati binti Wahyu al-adinli wa muwakili fi tazwijiha wa nikahiha bil mahar zahab 18 gram halan. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahri madhkur. Ya Fuad Ginan Burhanuddin bin Ki Haji Burhanuddin. Zawwajtuka wa ankahtuka maktubataka Milawati binti Wahyu al-adinli wa muwakili fi tazwijiha wa nikahiha minka bil mahar. ذهب 18 جرام قبلت نكاحها وتزويجها بمهر مذكور بارك الله فيك بارك الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات Allahumma ja'al nikahahuma nikahang suhiha, nikahan mardiya nikahan mubaraka nikahan nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik lil arusi wal arisah waj'al ijtima'ahuma ala husuli kulli khair wa alqi bainahuma mawaddatan wa rahmah warzuqhuma dzurriyyatan thayyibah wa wasi' lahuma rizqan halalan mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'alhuma min ibadikas salihin min ibadikal muttaqin min ibadikas sabirin min ibadikal mutawakkilin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 menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan, jadikan rumah tangga mereka, Ya Allah, rumah tangga yang penuh dengan nuril Quran, nuril salah, wa nuril iman, nuril Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman dan keberkahan, rumah tangga yang menggembirakan Nabi Muhammad, rumah tangga yang menyenangkan Nabi Muhammad, rumah tangga yang dipenuhi dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad, rumah tangga yang dipenuhi dengan duriyah thayyibin thayyibat, keturunan-keturunan anak-anak yang soleh salehah, sehat sempurna dan menyenangkan serta menggembirakan Nabi Muhammad dan menggembirakan kedua orang tuanya. Allahumma ya Allah berilah kepada mereka rezeki yang barakah, rezeki yang banyak, rezeki yang manfaat dunia wal akhirah, rezeki yang akan membawa keberkahan dan kedamaian bagi mereka. rezeki yang akan menimbulkan kasih sayang di antara mereka, rezeki yang akan menimbulkan kecintaan di antara mereka, rezeki yang akan menimbulkan keimanan, ketakwaan bagi mereka, rezeki yang akan mengantarkan mereka menunaikan ibadah haji dan umrah, rezeki yang akan mengantarkan mereka menuju surga bersama Nabi Muhammad. Begitu pula orang-orang yang datang di malam hari ini, mereka yang hadir di acara pernikahan ini mendapatkan berkah daripada pernikahan ini. Bagi mereka semua yang mempunyai hajat, ya Allah kabulkan hajat-hajatnya. Karena saat ini adalah saat turunnya rahmat, saat ini saat turunnya rahmat, saat ini saat kabulnya doa. Di mana doa ya Allah orang dalam ya Allah dalam menjalankan satu pernikahan di situ Rasulmu gembira karena kami saat ini menjalankan salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi ya Rasulullah, يا حبيبي يا رسول الله يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ياسين الصلاة والسلام عليك يا طه الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين Ya Rabb ya Allah berkat Nabi Muhammad kami telah ulul salam kepada Rasul Muhammad jadikan saat ini Rasul Muhammad pula hadir di pernikahan ini Rasul Muhammad hadir di tempat ini Ya Allah menyaksikan umatnya yang menjalankan salah satu sunnahnya Ya Allah berkat Rasul Muhammad kabulkan semua doa Kabulkan semua hajat, kabulkan semua taubat, kabulkan semua amal, kabulkan semua ibadah salat, ibadah siam, ibadah ya Rab, ya Rab tilawatul Quran. Ya Rab ibadah iktikaf di masjid, ibadah sadaqah, zakat dan ibadah-ibadah tarawih serta semua ibadah yang kami lakukan ya Rab kabulkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rab berkat pernikahan ini berilah kemudahan bagi adik-adik kami, keluarga kami yang belum menikah agar mereka dapat menikah dengan orang-orang yang kau Berilah kepada mereka jodoh-jodoh yang soleh-solehah. Jodoh yang akan menggembirakan mereka dunia wal akhirah. Bagi mereka yang belum mendapat keturunan, berilah keturunan anak-anak yang soleh-solehah. Ya Anak yang sihat sempurna, Ya Rab. Ya Rab, Ya Arhamar Rahimin, saudara kami, akhina Fuad. Ya Arhamar Rahimin, Fuad Ginan bin Buhranuddin. Ya Arhamar Rahimin, datang bersama keluarga. di tempat ini dengan niat yang baik. Kabulkan niat-niatnya, kabulkan niat keluarganya, oh. kabulkan orang-orang yang dekat kepadanya, yang menyintainya, yang menyintainya, yang mendukungnya. Ya Arhamar Rahimin, begitu pula keluarga-keluarganya. Jadikan dakwahnya selalu mendapatkan keberkahan darimu, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan dakwahnya selalu mendapatkan keridhaan darimu dan Rasulmu Muhammad. Jadikan dakwahnya membuahkan hasil-hasil yang menyintai dan dicintai Nabi Muhammad. Yang menyintai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan perjalanan mereka pulang kelak Ya Arab ke rumah masing-masing. Mendapatkan keberkahan dan hasil daripada pernikahan ini. Menjadikan pernikahan-pernikahan yang penuh dengan kenikmatan zahiran wa batinah. ربنا يا ربنا غذنا بقرب المصطفى فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء اللهم كما جمعت أجسامنا على الصفا فاجمعنا في الجنة بالمصطفى اللهم كما جمعت أجسامنا على الصفا فاجمعنا في الجنة بالمصطفى اللهم كما جمعت أجسامنا على الصفا فاجمعنا في الجنة بالمصطفى يا Allah ya Allah ya Allah yang mendengar semua doa ini Jadikan mempelai-mempelai kami ini ya Allah dan keluarga-keluarga dari jamaah kami semuanya bahagia ya Allah. Jangan ada satupun mereka yang mempunyai permasalahan ya Allah. Jadikan seandainya mempunyai masalah berkat majelis ini. Keluarga mereka berubah menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang senang. Keluarga yang nikmat. Keluarga yang selamat. Keluarga yang penuh dengan rahmat Ya Allah kami tidak ingin mendengar ada keluarga dari jamaah kami. Dan orang-orang yang menyintai kami mereka dalam keadaan sedih dan susah. Baik urusan negeri, urusan pribadi mereka. Baik urusan orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua. Suami dengan istri, istri dengan suami. Baik urusan-urusan dalam mencari mata pencaharian mereka. Dalam rezeki mereka ya Allah. Jangan satu pun dari mereka ada yang sedih. Jadikan mereka gembira semuanya ya Allah. Ya Sami'ad Du'a ويا سامع النداء ويا سامع الصوت inilah doa-doa kami tangan-tangan kami mengada di pintu rahmatmu Ya Rab kepada siapa kami harus meminta Kepada siapa kami harus memohon Kepada siapa kami harus mengetuk pintu Ya Rab Kami tiada memiliki sesuatu kecuali pintumu Tiada sesuatu kekuatan kecuali kekuatanmu Tiada sesuatu pemberian kecuali pemberianmu Tiada sesuatu kasih sayang kecuali kasih sayangmu Ya Rab pandanglah hamba-hambamu ini dengan pandangan ridhamu dengan pandangan kasih sayangmu, dengan pandangan ya Allah, ya Allah kasih sayang, kami rindu ya Allah dengan kasih sayang, jadikan kami termasuk hamba-hamba yang kau kasihi, hamba-hamba yang kau ridhai, hamba-hamba yang kau beri semua keinginan dan hajatnya, hamba-hamba yang kau mudahkan semua kesulitannya, hamba-hamba yang kau sembuhkan penyakitnya, hamba-hamba yang kau ridhai amal-amalnya, hamba-hamba yang akan kau masukkan ke dalam surgamu bersama kekasihmu Muhammad bersama bersama kekasihmu Muhammad bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rab kami rindu dengan Rasulullah kami rindu dengan Habibul Habibak ya rab kami rindu dengan Rasulullah perjumpakan kami walau dalam mimpi kami ya rab jangan kau haramkan wajah Rasulmu karena dosa kami jangan kau haramkan wajah Rasulmu karena kesalahan kami kami mohon ya Allah ya rab mudahkan kami dan berilah hadiah bagi kami sebelum kau ambil nyawa kami agar kami dapat berjumpa Rasulullah terutama di bulan yang suci ini bulan Ramadan ini berilah kepada kami kemudahan dalam mendapatkan Lailatul Qadar mudah dalam mendapatkan pembebasan dari api neraka dan mendapatkan ya Allah ya Arhamar Rahimin julukan darimu la'allakum tattaqun semoga kami menjadi orang yang bertakwa dan hadiah di bulan Ramadan ini tiada kami menginginkan yang lain ya Allah Gairah perjumpaan kami kepada Nabi Muhammad. Walau dalam mimpi kami. Perjumpaan kami ini lebih baik daripada Lailatul Qadar ya Arab. Karena kami berjumpa dengan manusia. Yang karenanya engkau memberi Lailatul Qadar kepada kami. Yang karenanya engkau menjadikan kami menjadi sebaik-baik umat. Yang karenanya kami selamat. Yang karenanya kami mengenal hak wal batin. Ya Rabb ya Allah sampaikan salawat salam kami kepada Nabi Muhammad dan sampaikan rasa terima kasih kami, rasa syukur kami bahwa kami menjadi umat beliau. Ya Rabb jadikan kami termasuk umat yang diakui oleh beliau, umat yang dipanggil mesra oleh beliau, umat yang mendapatkan keridhaan beliau, umat yang akan minum dari telaga beliau kelak. Ya Rabb ya Allah ya Arhamar Rahimin, umat yang akan mendapat syafaatul uzma di waktu manusia ila yauma la yanfa'u malul ولا بنون إلا أدى الله إلا يا رب ya Allah لا ينفع yanfa'u malun بنون إلا من أدى الله بقلب سليم di saat itu jadikan kami selamat berkat Nabi Muhammad yang hatinya membawa selamat manusia yang membawa selamat Rabbana ya Rabbana yang hadir dan yang selalu membantu acara kami, pengajian kami, yang membantu sahur kami, yang membantu kegiatan Ahbabul Mustafa kami, yang membantu ya Allah para ulama-ulama, para orang ustaz-ustaz yang mengisi, yang menyindai kami, yang menyampaikan dakwahnya di tempat-tempat kami. Kami mohon ya Allah selamatkan mereka, cintai mereka, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka. Jadikan mereka selalu bahagia. Jangan sampai mereka ya Allah mendapatkan sesuatu musibah yang mereka ya Rabb ya Allah jadikan mereka selalu sabar dalam mendidik kami. Jadikan mereka selalu mendapatkan kenikmatan zahiran wa batina. Ya jadikan semuanya ya Allah yang terlibat di acara-acara kami, yang selalu menyiarkan acara kami, semua mendapat keberkahan ya Allah. Sepulang mereka dari tempat ini kami berharap engkau telah mengabulkan hajatnya. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ambulan. Dan kau panjangkan umur kami. Agar kami bersumpah dengan Lailatul Qadar dan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. dalam keadaan sihat wal afiyah waj'alna wa iyyakum minal aidin al faizin fi hadha syahril al adib yu'idu alaina wa alaikum sininan ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yardha jalali wal ikram ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفادحة Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin acara pertikahan sudah selesai dilaksanakan untuk selanjutan penandatanganan dan sebelumnya mas kawin akan diberikan dulu kepada pengantin sekarang ya, bukan calon lagi. Bisa dikasihkan Kasihkan ke. Alhamdulillah. Mas kawin sudah selesai. Kemudian di sini ada tanda tangan yang harus ditandatangani untuk eh, administrasi. Kita tanda tangan dulu. Alhamdulillah hadirin semuanya kita telah selesai. Kita doakan barakallahu laka barakallahu laika huma bi khair. Amin. Alhamdulillah acara pernikahan telah selesai. Kita kembali lagi ke tempat biasa. Nanti saya akan foto-foto sebentar dikasih kosidah satu. Ya, kosidah satu apa? Kau sudah sing gembira aja keliru nang taubatan qablal mamati ngene. <laughs> Kau sudah sing gembira saya tak foto-foto di belakang sebentar silakan. Bismillah. Apa vokal lagi? Ada vokal? Nah,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 God. Pernah juga saya melihat orang yang menikah. <laughs> Iya, gitu. miknya, miknya. Ya insya Allah nanti Ustaz Muhammad akan membawakan kalam Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi melanjutkan apa yang kemarin dibahas Ustaz Abdullah Sa'ad. Nanti habis itu sedikit Ustaz Fuad untuk memberi. Beliau ini juga dakwah. Saya kenal murid-murid beliau di Hong Kong kemarin. <laughs> Waktu saya ke Hong Kong, saya muridnya Ustaz Fuad Wib. Alhamdulillah masuk di majalah Hong Kong kemarin yang ada di majalah itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dakwahnya terus lancar. Nanti Ustaz Fuad memberi tausiah sedikit. Nanti Ustaz Ansori bagian fikih ini Bagian sing ngantuk ke menungso. <laughs> Pelajaran fikih subhanallah ya. Wong kok bosen karo fikih. Nek kon ceritane seneng wong ke Gus malah lenggatan bego Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah, Habib. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina. May yahdillah falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du melanjutkan pembahasan daripada kitab Tadkirul Mustafa niki sayangi bab nikah pun lewat tembriki jadi kita masuk ke bab sekarang selanjutnya ini bab menerangkan tentang ilmu yang manfaat mungkin yang tidak nyusul, keendang nyusul insya Allah. Nikah dengan mahar nekat insya Allah. Dikatakan di sini kemarin pembahasan yang lalu itu disebutkan kalau ada orang yang nggak mau nikah itu dia menjadi saudara daripada syaitan. Saudara daripada setan. yang tidak nikah ngacung. Tak foto nih seluruh setan niku. Ini orang yang belum menikah dikatakan orang ini bukan yang belum menikah tapi tidak mau meni menikah. Mau enggak nikah? Yang sudah nikah kok jawab mau pasti itu. Berapa kali? Jadi dikatakan orang yang nggak mau nikah itu dianggap seperti saudaranya setan. Kenapa? Karena nanti dia pasti mencari penyaluran syahwat itu lewat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan wahai saudaraku, wahai anak-anak, maka jangan sampai engkau tertipu daripada bujuk rayu syaitan yang menyebabkan engkau itu mengikuti tariqah ahlil fasad wal inat. Engkau menyebabkan engkau itu ikut ke jalannya orang-orang yang rusak dan orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana itu semuanya akan menyebabkan umurmu di dunia sia-sia dan engkau akan menyesal dengan penyesalan yang besar ada di hari kiamat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tapi nggak bertambah petunjuknya, maka dia justru akan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu gambarannya orang tambah ilmu tapi nggak tambah petunjuk? Ini sering terjadi. Kadang-kadang ada orang waktu dia belum belajar bab wudhu, itu dia nganggep basuh telinga itu wajib. Jadi kalau sudah wudhu, basuh mukanya, basuh tangan, Basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Kemudian belajar bab wudhu. Ternyata tahu loh, rukunnya wudhu, telinga tidak termasuk, cuma sunnah. Besoknya wudhu, telinga tidak dibasuh. Nah, ini termasuk orang yang ketika tambah ilmunya justru nggak bertambah petunjuknya daripada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah min dalik. Sama juga ini kembali ke bab riba juga ini. Orang yang tambah ilmunya hukum fikih itu mau diakali seperti apa bisa. Hukum fikihnya ya, hukum dunia zahir. Itu yang namanya riba mau dihalalkan bisa, yang namanya zina mau dihalalkan juga bisa. Mau tahu caranya? Jangan tahu tuh. Nah, nanti lam yazdat minallahi illa ba'da. Yang namanya riba mau dihalalkan bisa, yang namanya zina mau dihalalkan juga bisa. Itu hukum dunia fikih, hukum zahir. Tapi dalam hukum Allah itu lain. Tetap kalau niatnya riba ya riba, kalau niatnya zina tetap dianggap zina oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beginilah orang itu ketika dia tambah ilmunya nggak tambah petunjuk maka bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya anna Allah taala auha ila Dawud alaihi salam ya Dawud Ta'allamal ilman nafi qala ilahi wa mal ilmun nafi tola an ta'rifa jalali wa 'azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai' fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Pernah diriwayatkan bahwasanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud, "Wahai Dawud, pelajarilah ilmu yang bermanfaat." Pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi Dawud Tanya juga, ilahi, wa mal ilmu nafi, wahai Tuhanku, apa ilmu yang bermanfaat? Katakan dalam hadis ini, anta arifa jalali, engkau mengetahui kemuliaanku, wa azomatika agunganku, wa kibriyai kebesaranku, wa kamala kudrati ala kulli syai' dan sempurnanya keinginanku, kemampuanku atas segala sesuatu. Jadi mengetahui bahwasanya Allah itu maha berkehendak. Yang ditentukan sama Allah itu yang terjadi. Ana urid, anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, Allah menjalankan apa yang dia inginkan. Jadi semuanya itu kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Justru salah seorang walinya Allah, itu terkadang kalau didolimi sama orang, dia sedih nangiskan orang yang dolim. Nangiskan, nangisi orang yang berbuat dolim sama dia. Dia nangis kenapa? Ya Allah, kesian dia. Kenapa kok dia jadi sarana kehendakmu untuk berbuat dolim kepada orang lain? Justru yang berbuat dolim ditangisi. Ini diri wali daripada walinya Allah. Kemudian fa'inna inna hadzal yuqarribuka ilayya. Sesungguhnya ilmu yang menambah rasa takut kita. Kita semakin tahu kebesaran Allah, semakin tahu kehendak Allah. Ini ilmu yang mendekatkan kepadaku, kata Allah. Wa inni la'adhiru bil jahalati man laqiyani. Dan aku tidak menerima udur terhadap kebodohan orang yang datang menjumpai aku nanti ada di hari kiamat. Jadi yang nanti menghadap kepada Allah, tapi dia nggak tahu, Padahal di sekelilingnya itu banyak para ulama nggak dikasih udur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kebodohan yang dikasih udur itu andai kata dia hidup jauh di gunung sekitarnya enggak ada para ulama dikasih udur. Sholat ngomong nggak tahu kalau ngomong itu membatalkan sholat. Dia sholat ngomong udur. Kenapa? Tinggalnya di gunung nggak ada ulama. Atau orang yang baru masuk Islam mualaf Baru belajar Islam, misalkan baru satu hari, dua hari. Dia sholat ngomong, dikasih udur. Kenapa? Masih belum tahu. Tapi kalau orang dari lahir Islam, hidupnya di kalangan para ulama, pengajian banyak. Kok nggak tahu rukun syaratnya sholat? Kemudian dia sholatnya nggak sah. Tidak ada udur untuk orang yang semacam itu. Kenapa? Salahnya tidak belajar. Ini dikatakan oleh Imam Abdul Hasan Asyadili tentang pengertian ilmu yang bermanfaat. Al ilmu nafi walladhi yusta'anu bihi ala ta'atillah. Wa yalzamuka makhafatu minallah wal wukufu ala hududillah. Ilmu yang bermanfaat menurut Syekh Abdul Hasan Asyadili adalah ilmu yang dengannya kamu menjadi gampang untuk berbuat taat kepada Allah. Dan menjadikan kamu takut kepada Allah dan menjadikan kamu itu mentaati semua peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan dalam ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yaitu Allah arsala mengutus rasulahu utusannya bil huda dengan petunjuk. Makna huda menurut Imam Ibnu Katsir adalah ilmu yang manfaat. Jadi bekal seorang rasul bil huda ai bi ilmin nafi yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq dinil haq diartikan oleh Imam Ibnu Katsir adalah amal yang yang soleh. Jadi yang dipegang sama Rasul itu adalah ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Dua hal ini nggak mungkin terpisah. Ilmunya manfaat pasti amalnya soleh. Orangnya alim, amalnya nggak soleh, berarti ilmunya bukan ilmu yang manfaat. Justru ilmu itu yang akan menjauhkan dia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, riwayat hadis juga dikatakan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ilmu ilmani." Ilmu itu ada dua. Ilmun bil lisan wa huwa hujjatullahi 'alal ibad. Yang pertama, ilmu cuma sekedar di mulut, bahaya. Dan ini akan jadi saksi yang akan memberatkan seorang hamba di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ilmu cuma di mulut. Kalau ceramah fasih. Nerangkan sunnah-sunnahnya wudhu fasih. Satu pun gak ada yang diamalkan. Ceramah nerangkan misalkan oh, ini hukumnya begini haram. Yang haram dilakukan. Ini ada satu hadis. Lumayan ngeri ini hadis. Ini hadis dicantumkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di Mukaddimah Kitab Risalatul Muawana. Nanti itu di hari kiamat bakal ada jeritan di neraka itu suara teriakan yang luar biasa sampai orang penghuni neraka ini bingung. Siapa yang disiksa? Ternyata yang disiksa itu adalah yaitu orang-orang yang suka memberikan nasihat selama di dunia. Kaget, loh kamu yang ngasih nasihat saya dulu di dunia. Kok kamu disiksa? Orang itu kemudian mengakui, saya ngasih nasihat, menyuruh untuk mengerjakan yang wajib, saya meninggalkan yang wajib. Saya memerintah untuk meninggalkan yang haram, saya mengerjakan yang haram. Itu termasuk siksa yang paling besar ada di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua selamat insya Allah. Jadi ilmu ada dua. Yang pertama ilmu di lisan. Ilmu cuma ada di mulut. Makanya dikatakan pernah yang paling ditakutkan itu bukan dajjal, tapi al munafikul alim. Orang munafik yang alim. Orang munafik yang alim ini lebih bahaya daripada dajjal. Kenapa? Dajjal semua tahu itu musuh. Orang munafik yang alim, alimun bil lisan, jahilun fil qalbi. Lisannya itu alim, tapi hatinya itu bodoh. Kenapa? Enggak pernah beramal. Wa ilmul qalbi wa huwal ilmul a'la la yakhshal abdu minallahi illa bihi. Dan yang kedua adalah ilmu hati. Dan ilmu hati ini adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. La yakhshal abdu minallahi illa bihi. Yang mana seorang hamba tidak mungkin merasa takut kepada Allah kecuali dengan ilmu hati ini. Kecuali dengan ilmu hati. Pertanyaan kita kalau seandainya ditanya definisi ulama itu apa? Orang yang banyak kitabnya, di rumahnya ada perpustakaannya, tanggalannya banyak coret-coretannya. Kenapa? Banyak undangannya, ceramah di sana sini. Kalau ceramah hebat, itu definisi ulama menurut orang yang ada di dunia. Tapi kalau definisi ulama menurut Allah bukan semuanya itu. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja pakai inama. Inna bertemu dengan mazaidah yufidul hasyr. Menunjukkan apa? Ini ada batasan di situ. Hanya saja ya Allah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu ulama. Yang nggak takut sama Allah bukan ulama. Sekalipun kitabnya di rumah banyak bukan ulama. Sekalipun misalkan orang itu Dicintai di mana-mana. Bukan ulama menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia nggak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di sini. Insya Allah dijadikan kita orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibersihkan hati kita. Ilmu yang kita peroleh dari awal Ramadan hingga saat ini. Dan ilmu yang kita peroleh sebelum-sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan kita peroleh juga menjadi ilmu yang bermanfaat ilmu hati, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi disinggung sedikit masalah ulama memang Rasul sendiri sudah menyampaikan di dalam hadisnya itu bahwa nanti akan datang satu zaman ulamanya itu menjadi orang yang paling jelek di zaman itu. <laughs> ulamanya paling jelek. Sing sing elek kaya apa? Permasalahannya bukan masalah yang lainnya. Ulamanya jelek itu karena apa? Ulama su pandai berbicara, wis top top makanya Mbah Mbah Miftah kan menyampaikan itu juga. Kaprah gabus podo ngambang ing banyune, waktu item iku kelem sak mestine. Jadi di zaman ini itu ciri-ciri tanda-tanda akhir zaman bahwa banyak ulama-ulama gabus. Makanya akhirnya wong-wong dekor, orang dekor juga niru. Bangunan gede dekor ini ternyata dari gabus. Kan kita gitu tuh dekor-dekor, bagus-bagus, di kampung gabus. Tidak ada apa-apanya. Itu kalau lihat TV, misalnya OFC apa apa OPC, OFC ya, bahlul Makanya wong ora anu, jadi ya gue, OPJ itu kan semuanya bagus kelihatannya bangunan-bangunan kita ini tapi gabus. Di ini anu, diduduki brak, kursi gabus. <laughs> ya. Tidak ada kekuatan, gabus. Gabus tidak ada kekuatan, kursi diduduk jatuh. Rumah-rumahan di berol-ambrol, gabus. Itu Kiai Misbah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita selamat. Alhamdulillah kita ini masih mempunyai tempat-tempat yang waktu-waktu hitam tenan. Alhamdulillah banyak ulama-ulama yang sing waktu hitam tenan. Pondok-pondok pesantren sing betul-betul berbobot, bukan gabus. Banyak sekarang gabus-gabus. Kemarin juga disebutkan di Masjid Al-Khair, Habib Muhsin waktu menyampaikan. Banyak Quran tuh di mana-mana Quran tuh dicetak nanti model apa we dicetak Quran. Quran ini subhanallah, wapi-api luar biasa. Tapi sing ngamalke Quran malah sidik. Zaman dulu tuh Qurannya tuh halah-halah brodol kabeh. Tulisannya blubber. Tulisan Quran, lihat Quran yang lama-lama itu. Tulisannya kayak blubber-blubber. Tetapi orang-orang yang mengamalkan Quran jadi ayam tentrem hidupnya. Sekarang Qurannya kuandel-kandel api-api kalau membaca Quran pakai mekenai-mekenah khusus harganya satu seket. Ewu. Mekena harga 150 ribu untuk membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, dibaca kok. Musabakoh tilawatil Quran di mana-mana. Musabakoh, musabakoh, perlombaan baca Quran. Ini gabus semua itu. Quran kok di dimusabakohkan. Kecuali kalau di pondok-pondok pesantren supaya orang-orang ini tertarik. Boleh. Ini sekarang musabakoh. Jor-joran Quran. Di mana-mana Quran. Ini Waduh, waduh. Terus yang jualan Quran ini tidak boleh dinyang loh. Kalau dinyang tidak boleh ini Quran, tidak boleh tidak diperjualbelikan. Ya jodoh dodolan. Tidak diperjualbelikan, tidak boleh dinyang, tidak usah jualan. Wes ini wae, kasih gratis ini wae lah. Kasih gratis Quran ini. Om yang ngasih Quran dapat ganjaran kok ya. Masih ini, ini hati-hati. Hati-hati zaman ini. Belum tentu kita-kita ini orang yang selamat. Makanya tipu daya setan ini sangat lembut betul, lembut betul. Kita kadang tidak paham kalau kita ini ketipu. Tidak paham tapi tidak paham. Subhanallah mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita kalau kita ini salah. Itu kalau dikasih tahu sama Allah itu enak. Seperti orang yang kulit nomor Quran, orang biasa baca Quran, kalau dia salah itu nanti mandek sendiri baleni dewi. Itu biasanya begitu orang yang sudah kulino baca Quran. Kalau yang tidak kulino malah salah ke terus ben tambah salah kape Paham? Makanya baca Quran, ya Allah Quran ini. Quran makanya di mana-mana ini pajangan. Nanti bawanya barang uh, dipegang. <laughs> Wis kaya wong soleh-soleh kape ini. Iya. Tapi makan riba setan dah ini. Membaca Quran, Quran itu melaknat yang membaca. Kok isabib? Nah, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون rokowel bagi orang-orang yang melupakan atau mengandungkan sholat. Berarti yang mau ki delalah wongi orang sholat. di ta kuwi Dari Quran. Riba itu adalah musuh-musuh Allah. Yang mau sing maca rentenir, orang rentenir. ke kampung itu. Makanya gara-gara tidak -gara paham maknanya dan tidak mau paham maknanya, gor api-apian tuku Quran karo mekenah. Ibu-ibu itu nih, sampai di mana itu jualannya cuma mekenah terus. Rukuh dijual di sana sini yang rendahnya model abang hijau kuning hijau, kayak kayak bang Jul. Sholat ini sampai bingung lihat ini genahnya solat model apa yang satu ada model keliwir keliwir keliwir ini yang satu ada yang modelnya kayak anting-anting. Eh? Ada gambarnya teletabis. Lah terus mau sholat Allahu Akbar. Teletabis. ya serukoh yang polos-polos lah gitulah lah. Aja pakai dikelir-kelir kasih. Anak-anak lagi sholat-sholat lagi sekarang baju koko gambarnya Bang Sano. Doraemon. Ya ya subhanallah. Ya inilah banyak. Agama ini cuman dijual belikan. Hati-hati. Ya. Ustaz Fuad walau sebentar. Berdiri di sisi Bismillah. Ini memang malam ini saya sengaja untuk tidak terlalu lama memberi kesempatan untuk kemanden. Cuma berdiri kan? Mengisi tausiah kali sedikit saja Bismillah. Biar orang kenal. Kok, kok nikah di sini orang kenal apa ini? Ini dia Ustaz Fuad. Oh, ada tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam masuk surga, amin. Yang gak jawab salam masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. سيد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تابع له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وكريمنا محمد الحبيب المحبوب يا رب فدوه باسمك الممدوح صاحب النسر والفتوح أما بعد Yang saya hormati semoga Allah muliakan Al-Alim, Al-Alamah, Al-Fadil Habibana Alladhi lam yusamma ismuhum ta'diman wa takriman Juga seluruh para habaib Para kiai, para ajengan, para asatid Semua jamaah Ikhwan maupun akhwat, Yang Alhamdulillah Semuanya bisa berkumpul di Majlis Bustanul Asikin Mudah-mudahan ini perkumpulan kita termasuk sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, kalau ada suatu perkumpulan terus suatu kumpulan diisi dengan bacaan Al-Qur'an ketika saya masuk ke ini majlis disambut dengan bacaan Al-Qur'an. Setelah membaca Al-Qur'an diisi dengan bacaan sholawat solawat yang dilantunkan oleh guru kita semua yang sangat menyejukkan hati kita yang melupakan semua orang-orang yang mempunyai masalah. Terus pengajian diisi dengan amal ma'ruf nahil munkar, diisi dengan pengajian kita fikih dan sebagainya, maka jutaan malaikat bukan saja jutaan malaikat, bahkan triliun malaikat dia berkumpul di haflah yang berkah ini. Apa tugasnya? Seluruh malaikat meminta ampunan kepada Allah. Kata malaikat, Ya Allah, Ya Rabbana, ampuni Ya Allah dosanya orang-orang yang berkumpul di majlis ini Ya Allah. Amin Ya Allah, Ya Rabbana Alamin. Maka Allah ampuni seluruh orang-orang yang ada di tempat ini dengan membawa hati-hati yang ikhlas, hati yang pasrah. Tidak ada hati yang sangat besar, tidak ada yang besar kepala, tidak ada yang sombong, tapi semua pasrah kepada Allah untuk mencari ilmunya Allah. Insya Allah dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf kepada Sama'at Habibana saya saya di sini ini merupakan kalau saya nggak bisa ngomong sebetulnya. <laughs> Karena subhanallah ini saya dicita-citakan. Saya cita-cita ingin menikah dan ditikahkan oleh Habibana ya Allah. Dan bukan saja cita-cita saya dan cita-cita Umi. Umi saya sendiri dan Alhamdulillah. Saya berangkat dari, saya berasal dari kota Sumedang. Perjalanan dari kemarin tuh jam 10 malam tiba di Solo itu jam 1 siang. Alhamdulillah perjalanan kita tempuh pakai jalan darat tapi alhamdulillah semuanya sehat karena saya pingin bercita-cita untuk ditikahkan oleh cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beda pak. Beda kalau kita ditikahkan dengan wali biasa dan dengan guru kita beda nilainya berdoa di samping para ulama beda doanya di samping orang-orang yang zalim ataupun suka maksiat. Berdoa dihadiri oleh para habaib beda berdoa dengan dihadiri oleh orang-orang yang zalim dan orang-orang yang suka maksiat. Bersama kita berkumpul dengan para habaib, para kiai, para asatid di majlis ini beda nilainya dengan kita berkumpul di jalan nongkrong-nongkrong itu beda nilainya. Berdoa. Kalau di samping guru-guru kita diaminkan oleh guru-guru kita, apalagi didoakan oleh guru-guru kita, itu beda nilainya dengan dioda, diadang, didoakan oleh orang-orang yang biasa. Nilainya sangat luar biasa, mustajabnya sangat luar biasa, dan saya menginginkan dengan pernikahan saya ini semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja hajat saya, tapi hajat semua jamaah. Karena ya Abibana setelah saya ditinggalkan oleh almarhum pun bapak, almarhum ayah saya sendiri. Saya harus membangun pondok pesantren yang sangat luar, yang sangat subhanallah. Harus mendirikan almarhum bapak, ya Habibana sudah membuat gambar untuk pembangunan pondok pesantren yang berukuran 12 ke 100 meter dan 12 ke 70 meter itu baru gambarnya saja. Dan sedangkan saya harus mewujudkan cita-cita tersebut di atas tanah dua hektar ketika wafat tidak menyisakan apa-apa, cuma menyisakan tanah tersebut dan gambar tersebut. Maka cita-cita saya, insya Allah saya yakin akan tercapai dengan saya menikah dan ditikahkan oleh Al-Habibana. Saya yakin. Kenapa? Karena doanya mustajab berbeda, nilainya sangat luar biasa. Berdoa di makom, beda nilainya berdoa di rumah sendirian. Berdoa di masjid bersama berjamaah, beda nilainya. Dengan kita berdoa bersama teman-teman kita yang kadang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya sangat menginginkan insya Allah saya beserta jamaah akan ziarah ke majlis ini majlis yang saya banggakan, majlis yang saya inginkan. Insya Allah saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala semua ya Allah ya Robana, ya Allah sampaikanlah cita-cita kami semua ya Allah seperti sampainya cita-cita aku ingin menikah dan ditikahkan oleh Habibana. Ini mungkin bagi saya subhanallah subhanallah saya ya sangat luar biasa. Menemukan seorang guru yang sangat luar biasa. Sadidal haya wa tawadhu mencontoh-contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa sayang namanya Fuad itu nggak ada apa-apanya ketemu baru beberapa kali tapi saya sangat mencintai dan takdim takrim kepada beliau saya cuma SMS di WhatsApp ternyata alhamdulillah beliau menjawab dan bilang siap Subhanallah. Dan ketika saya WhatsApp terus, SMS, SMS, beliau selalu menjawab SMS saya sehingga termotivasi. Walaupun gunung akan kudaki, lautan akan ku seberangi. Dan <laughs> apa? Semua langit pokoknya akan aku tebas apapun untuk mewujudkan cita-cita saya dan alhamdulillah dan mudah-mudahan cita-cita kita semua juga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cinta terhadap para habaib, cinta para kiai, para ajengan semuanya atau cinta terhadap majelis-majelis taklim, Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin dan mudah-mudahan dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita semua. Kenapa Pak? Karena diampuni dosa itu satu dengan jalan pengajian. Yang kedua dengan jalan kita sholat. Yang ketiga dengan baca sholawat dan baca istighfar. Yang keempat dengan cara menikah. Bapak punya dosa? Ingin diampuni? Pak, insya Allah dengan menikah. Mudah-mudahan dengan menikah semua dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dosa yang paling banyak ketika kita melahun istri. Ketika istri ditaruh di paha kita, maka dosa kita itu satu persatu semuanya pada turun, pada ngilang. Apa? Banyaknya dosa yang turun dari tubuh kita itu katanya tergantung berat istri kita, Pak. Kalau istri kita beratnya 50 kilo, maka dosa yang hilang dari diri kita 50 kilo dosa. Tapi kalau istri kita satu kintal, apalagi satu ton hilang sama diri kita kita semua. Aji. Mungkin saya nggak bisa ngomong apa-apa. Mohon maaf sama. Mudah-mudahan. Amin. Apapun yang saya sampaikan, semua kesalahan dari saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat dari saya dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kemanten kan ceramah ya baru sekarang ini. <laughs> Biasanya kemeranten habis nikah langsung pulang pulang pulang sudah. Gitu. Ini sudah ceramah dulu. Soalnya tadi saya tanya mau pulang apa mau istirahat kata ibu beliau, alhamdulillah Habib, saya telah tercapai apa yang saya impi-impikan. Nah, terus saya bilang mau pulang ke hotel boleh. Oh enggak, mau ikut acara. Nah, mari waktu dan tempat untuk Ustaz Ansori walau kolilan. <laughs> Terbab walau kolilan ngapain. Oh, ya. dan sini aja boleh. Sedikit aja dibawakan anu supaya kita mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم pembahasan tentang fikih khususipun tentang sholat di mana para ulama mengatakan bahwa <clears throat> ibadah itu adalah matiyatullah ibadah itu adalah kendaraan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala maka sebelum kendaraan itu kita tumpangi, kita naiki, maka harus diperiksa terlebih dahulu dengan dicek up, diperiksakan terlebih dahulu apakah sudah standar atau belum. Lah standar kendaraan kita untuk <clears throat> kita naiki itu adalah syarat dan rukun daripada kendaraan. Setelah syarat rukun itu kita penuhi, ketika dilaksanakan apakah di situ ada sesuatu yang menghambat kendaraan untuk melaju atau enggak? Maka di situ harus diperiksa apakah ada yang membatalkan atau enggak. Taruh umpama sholat itu apakah ada yang membatalkan sholat atau enggak? Sebab kalau ada yang membatalkan, maka kendaraan itu tidak bisa melaju. Bani kempes, dia ya buat sakit melampah. Ketika kendaraan itu sudah siap, oke, okay, dan kendaraan itu sudah betul-betul sudah terperiksa, semuanya tidak ada yang menghambat, maka kita pantas untuk menaiki kendaraan itu dan mudah-mudahan ketika kita sudah ada di dalam kendaraan itu, kita tidak tidak menolak noleh pada kendaraan. Orang nyawang kendaraan ini terus. Sawang terus orang mangkat-mangkat. Lah awake dhewe niki kaya kendaraan tok. Lah wae mandeng ki Dan Lah niki wae mandeng kendaraan. Ketika kita sholat, rausah kelingan syarat rukuni sholat rasah kelingan ruku nopo-nopo sing iling Allah tok. Lah terus piye syaratnya? Lah wis diperiksa mau kok wis lengkap kok. Nah, nggon ngeten niku insyaallah kendaraan yang berupa salat ini bisa menyampaikan kita usul kepada Allah. Amin. Allahumma amin. amin. Perkara yang batalkan salat satu anda satu adalah hadas kecil dan besar. Hadas kecil nggih umpamane nggih ngentut. Ya pipis, hadas besar umpamanya nggih junub yang istri nggih pas langsung head keadaan salat tamu ini teko tamu khusus bulanan nggih niku solatnya langsung batal <clears throat> sekalipun orang itu faqidut tahurain atau orang yang tidak mendapatkan air atau debu orang yang terpaksa sholat dia tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, maka dia diwajibkan untuk sholat. Karena lihurmatil waktu. Lah kalau dia sholat, kok terjadi yang membatalkan, yang membuat dia batalkan wudhu, maka sholatnya tetap batal. Terus umpamani tiang beseren terus. Kurasok mampet. Atau tiang istri istihadoh terus. Kurasok mampet. Terus sholat. Ngentut. Iya, ya batal sholatnya. Walaupun janjiannya dia ini kenyataannya dia memang tidak punya wudhu. Wong keluar terus sok. Nah, tapi tetap sholatnya batal. Dua yang membatalkan sholat adalah kejatuhan benda najis yang tidak dimaafkan. Dan tidak langsung dibuang dengan tanpa membawa ukuran langsung tidak melebihi batas waktu tuma ukuran langsung yaitu tidak melebihi batas waktu tumak nina perinciannya pun ngeten tiang ingkang keadaan salat ketiban najis maka jika najis kering jatuh pada pakaian orang yang salat dan langsung melibaskannya maka salatnya tetap sah ketiban telek cecak sing garing mamane. Lah niku lek umpamane ketiban telek cecak langsung dikibeske, telek cecak langsung jiglok, salate sah. Jika najis basah menimpa pada pakaian orang yang sholat, langsung melibasnya tanpa mengangkat, maka sholatnya tetap sah. Niki sing jeglok ora telek cecak sing cilik umpamani telek napa? Tekek <laughs> umpamani, Atau doro. Nah, ngeten niku ketika umpamane nimplek napa jeglok teng ketu. Koplah, kopiah kita nggih. Niku teles. Lah kalau kita langsung kopiah kita langsung kita buang, blek. Nah, ngeten niku salate jisah. Ketiga, jika najis basah menimpa pada pakaian orang sholat yang sulit dilepas dengan singkat, maka sholatnya batal. Lah nggak ibu-ibu umamane kok sholat ketiban terlek tokek launiku. Lah pripun nyopote yang ruko. Lah piye? Ya sholatnya batal, lu. Copot ganti ruko, sholat melih. Nah, itu lek bapak-bapak lek keduni kan langsung meklek, nah, langsung ciklok. Keempat, jika najis kering menimpa pakaian orang sholat, tetapi membuangnya dengan membawa, maka sholatnya batal. Terkena najis, tetapi untuk membuangnya harus gowo suwe. Umpama ini nggih ngapun gor contoh oke ini ku oke ini ku segala kemungkinan bisa. Ngantos kali Habib Muhammad oh disanjangke wong niku lek otak adik oke sing haram iso halal, sing halal iso haram hukum zahiri sampai sebagian niku akan niki bahasa Arab sing paham nggih pun lek boten nggih niku jatai ngeten mawon lah laisa bifaqihin man la yuharrimul halala wa yuharrimul halal nah niku nggih pun ngeten mawon <clears throat> sing ora paham ora usah niku malah malah mumet lek paham nggih jika najis kering dan harus membawa umpamanya nggih kok ketibane pun teng ketu kroso ono seng tibo, Lah bar tiba ngene niku malah didelok-delok sik. Oh, ki apa? Ki apa malah sok jambung sithik. Lah ketika membawa ini ki, niki berarti tidak langsung dibuang tapi digawa ngeten. Walaupun garing lek digawa najis. Akhirnya apa? Di salate batal. Kenapa? Karena membawanya niku boten ketiban si, Nah niki kalau tambah gen ganjil innallaha witrun yuhibbul witra. Tiga, terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup. Jika penyebabnya angin, maka solatnya batal bila tidak langsung ditutup sebelum berlalunya waktu tumak nina. Kalau terbukanya aurat itu dikarenakan ada angin yang banter, Mani kok solat dua tingkat merikok Wangin berikan ban terus. Ini kok sarungnya kesingkap. Lelek boten langsung ditutup, dinikmati, Gak pun mawon. Wah, hus wangin ini. Namun tambah dinikmati ngeten Sholatnya batal. Tetapi jika langsung ditutup, grip, maka sholatnya tidak batal. Yang kedua, jika penyebab jabukan angin seperti orang atau hewan, maka sholatnya batal walaupun langsung ditutup. Ngapunten sangat nih saya ngajeng kula nih kata rencang-rencang pondok. Lek sholat kok gojek karo konconi Lah niku terkadang ya dibuka klak ngeten niku. Niku kalau dibuka walaupun langsung ditutup grek ngeten sholat batal Kang. Ngapunten gini kita khusus ki ngajeng kula nih santri-santri al nusof. Dados lek salat kok gojek, gojek ini kok buka aurat sarunge sing rodok ditarik-tarik. Nah, ngeten niku lek pun kebuka sithik niku salate langsung batal. Oh. Terus <clears throat> sekali lagi yang membatalkan sholat ini bagaikan kita memeriksa kendaraan kita ada yang menghambat perjalanan sholat atau enggak. Nah kalau ini tidak ada oke okay, sholat siap berangkat menuju kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat menikmati ibadah-ibadah kita sehingga kita dapat merasakan nikmatnya dalam ibadah. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah tadi yang disindir wong pondok gejekan melotrok ke sarung. Wah, ini biasa wong pondok kerjaan ngono kuwi. Gojek ini. Dan lebih-lebih anu lagi biasanya di masjid-masjid orang-orang yang perutnya gede pakai kaos. Katoknya melotrok. Jadi waktu sujud kaosnya buka ke atas, al katoku ke bawah. Lihat ketokan dalane lho. Mudeng. Lempitane iki lho. garis. Kuwi batal salate. Mudeng lempitan bokong kuwi lho. Cetake sisan. Ini orang-orang yang sholat ini kadang saya ya heran. Kue ki genai sholat ku orang tuh. Sudah begitu sholat itu ngono ngene betulkin kantok neh. Ada muka betulkin kantok neh. Kalau mau pakai es kantok ya ditaleni sisan jangan sampai buka itunya kaosnya itu loh. Kan sering tuh orang sholat Alah, udah pernah, udah pernah pilih tontonan kuning masjid-masjid itu. Makanya kalau mau sholat, syukur-syukur pakai baju yang khusus sarung. Biasanya sarung gue rasa melotrak orang iso. Kecuali di pelotrak wong pondok. <laughs> lagi yang bodoh gue. Tapi nah ini saya lihat ya Allah ini kena ingat mengandani malah tak leboni pulpen sisan. <laughs> Sir, ben siapa sih sapa sing mleboni papan kuen lah wis batal rumong suara batal. Itu batal itu, batal lagi salat ya, mudeng. Ya hati-hati. Kalau mau pakai baju apa diangkat angkat nanti kayak jajan sampai sini. Dan ini insya Allah tidak buka-buka baju sarungnya di kantoknya di bawah, ininya kaosnya cingkrang. Wetengnya gede sih, ya sudah gini, ha? kena weteng dedek. Ini, ini <laughs> kaosnya. Itu batal, mudeng ya. Hati-hati, jangan nyepelekin sholat. Jadi sholat itu kalau bisa golek eh, sing anu, sing batal iki kudu mudeng. Ya jadi, tapi kalau waktu dulu tidak tahu orang batal ya. Saya kira wis mudeng dah. Waduh dadak mudeng aku. <laughs> Ya, kok dadak mudeng itu akal mudrundur dan gue Belajar ya ping pinter ngono kalau dadak mudeng. <laughs> Ini satu anda paham ya, bahasa paham Sedikit-sedikit paham. Ini membahas tadi orang yang sholat itu loh. Sujud itu kan kadang bajunya kelihatan. Kalau satu hati tidak mungkin kelihatan. Oh, rapat banget. Usah, sing itu orang putih toh, Rambutnya aja yang kelihatan. Ya. Jadi, nah termasuk begini. Rambut gondrong. <laughs> Ya. Itu kalau sholat, itu rambut yang sini ya seperti itu ditutup. Jadi ke sini ke telinganya ketok. Ya. Jangan sampai rambutnya ada yang gelewer ke sini. Termasuk sing ora gondrong barang kuwi. Ada rambut paling aman gundul. Wes <laughs> paling aman wong gundul kaya ngene iki asik tenan sing ngene. Ora enak rambut yang anu ya. Dan kalau sholat kalau ndak anu rambut, kopiahnya itu jangan sampai ke bawah. Tak copot di sana. Aku dulu ya orang apa-apa nih. Orang sholat itu begini. Gara-gara. Karing. Ini tidak sah sholat seperti ini. Jelas wong koyong ini kira-kira wajahnya api meli. Lah, nek dingin ke sini kan lah ganteng. Rasul SAW itu tidak suka sama yang seperti gitu. Pakai kopiah begini, sholatnya tidak sah ini. Tidak sah juga nanti akan diceritakan juga itu babnya dia sendiri. Ini berhubung sudah jam 4 lebih seperempat jam Sumedang, jam Sumedang. Jam Sumedang kan Beb, cepet atau Beb. Kita mau pulang dulu Beb ke Mantan, ke Mantan ngono. Saya nek kawin tidak mau ngenteni pengasihan aku mulai langsung. Berhubungi murid nurut ya begini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah doakan perjalanan bapak-bapak kita insya Allah mau berjalan malam ini ya kelihatannya atau besok pagi mungkin mau pulang itu supaya insya Allah perjalanannya ringan, lancar, tidak ada halangan apapun. Ya insya Allah mudah-mudahan sampai ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan juga malam hari ini ayah daripada Habib Abdurrahman, Habib Muhammad bin Husin Al-Abbas. Dan kita doakan juga Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Idrus, bin Husin Al-Idrus. Serta para habaib kita, para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dan Al-Habib Muhammad Maliki yang ada di Mekah. Beliau meninggal juga di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka saat ini gembira bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengembalikan asrar mereka kepada kita. Allahumma yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli salihah ala hadhihi niyyah wa kulli salihah wa ala bi Sehingga boleh dibagi sambil kesidahan Salatuhun Bisalamil mubini Linuktati da'ini Ya warahmi Ha ha ha ha ha Atun Atun سلام على آه، ليلة للقضيت عيني يا غرامي الله يا الله رسول الله يا ذو الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين بين القطيعين العالم المبين لنقطة التعيين يا غرايب صلاة لم تزل تتلى عليك كبطار النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم طال النسيم تهدى إلى هلاك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله ربي إني ذا شفهتي يا ذا الصفات العالية قائم بال فينا أريد فينا أريد عاتيا الناس ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Ya Karim Mari kita niat siam sama-sama itu. Salma Qadil An adai Fardi Syahri Ramadana Hadihi sanati Lillahi ta'ala Saya mohon maaf mungkin ada yang belum dapat nasinya ditunggu Yang sudah dapat mau dimakan di sini boleh Mau dibawa pulang boleh boten sah salam-salaman. Di kandang ini nuruto kesel aku. Saya ini bukan masalah tidak mau salaman. Dari tadi sore salaman terus aku. Tadi sore di Wonogiri, uya-uyaan wong salaman. Ke masjid sekap salaman mana? Nang salaman mana? Bukan tidak mau salaman itu memang disunahkan salaman. Cuman bikin kesel yojo. Ya Maaf ada sunnah itu tapi pakai adab juga menurut masih maksudnya. paham? Ada satu orang ngerasani, yang satu orang anu ya. Sing ngerasani ditegur karo satu orang. Wah, ngerasani haram orang itu. Kayak saya nih ngelakoni sunnah, ngelakoni sunnah ya pak. Udah, jabuti kelek lho, kelak sunah lho. Lah orang itu yang negor, iya mas bener mas sunah, ya sunah tapi jangan jabuti ning ngarepe wong akeh ngene. Lungguh jor karo cekrang ceklek. Sunnah memang tapi nih bocah putih orang sunnah. Menggauli istri kan sunnah. Dan ini ngarep umum. Ya orang sunnah. Ah, kalau Tadi <laughs> ada semua itu ya pakai adab. Mudeng ya. Eh, bismillah. <laughs> Allah mudah-mudahan mudah-mudahan. Bukan saya tidak mau salaman, bukan. Insya Allah karena kadang ini kadang gembergesil. Salaman ini bukan anu. Kadang maaf saya ini kan sudah pernah operasi jantung. Jadi kalau itu berdesakan itu, itu ongkep. Kalau sudah ongkep itu oksigen itu kurang. Kalau oksigen kurang, ini nanti sini jadi ngos-ngosan. Ini jadi duk-duk-duk. Jenengan orang ngerasa, ya aku yang ngerasa. Jenengan merayah terus. Eh subhanallah, aku lama ngerayah terus ya mumet. Loh, ya wedok-wedok itu. Wong saya ini pulang dari pengajian, buriku kene kene kene lipstick loro. Kene <laughs> bojoku Kena lipstik ke sapa? Alah alah pai jem paling kuwi. <laughs> pai nem karo pai jem ile ora sambok bingungke. Kok tahu-tahu iso nek lipstik tekan kono ki lho dari mana ndak paham ya. Uyul-uyulan wong kuwi. Jadi digeret-geret arep bilang model cah pondok kuwi mau arep diplotroke barang saring. Subhanallah. Aja kaya ngono wong wedok. Sing krungu ki wong wedok sing saka radio ki krungu kabeh. Aja ora enak. Wong wedok tuh nyingkir. aja nyedak blas nek ana wong anu. Wong lanang-lanang lewat. engkau nek sing seneng ya banser-banser kuwi to. Minggir, minggir lah. <laughs> minggir mau nek buat terus <laughs> gedhe minggir. ya orang enak banser mumpung enak rezeki piye lantas dia terus piye Makanya nek enak lagi yang akeh banser gara-gara ngono kuwi. Minggir. <laughs> Orang nyindir banser ben orang ngantuk. Ye, makan sini silakan yang mau buat pulang buat pulang silakan. Saya yang mau pulang orang ah, salam salaman. Bismillah. Besok ketemu lagi. Ada